Dan inilah makna yang diambil oleh Al-Mu'taz dalam syairnya. Al-Mu'taz menyatakan dalam syairnya, Khalliz dunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuqa. Wasna kamashin fauqa ardi syauki yahdar ma yura. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Disebutkan dalam syairnya, tinggalkan dosa-dosa. Yang kecilnya maupun yang besarnya Dalikat tuqa. Itulah yang dikatakan tuqa. Itu yang dikatakan ketakwaan. Wasna' kamashin fauqa fauqal ardi syauk. Jadilah engkau kamashin seperti orang yang berjalan. Seperti orang yang yamshi ala ardi syauk di bumi yang berduri. Yahdhar ma yara, tentunya dia akan hati-hati dari duri yang dia lihat. Jangan sampai terkena sedikit pun La tahqiranna saghiratan. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil kecil. Ya. Gunung yang sebesar itu kalau kamu dekati isinya kerikil-kerikil kecil. Ya. Tapi bisa sebesar itu. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan remehkan dosa kecil karena gunung itu dari kerikil. Jangan remehkan, bisa bertumpuk seperti gunung. Barakallahu fikum. Asyahid, beliau mengatakan wasna kamashin fauqa ardis Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di tanah yang berduri. Ya ini hendaklah berhati-hati menghindari dosa, menghindari eh, penyimpangan, menghindari eh, ketergelinciran, menghindari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Itu dikatakan dengan ketakwaan.